Kita telah sampai pada perkara-perkara yang hendaklah seorang muslim memperhatikan perkara tersebut ketika yang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Dan sebelumnya beliau Allah Ta'ala sudah menjelaskan tentang akidah sunnah wal jamaah Al-Quran kalamullah bukan makhluk dan juga menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat dari Al-Quran dan beberapa mukjizat dan kekhususan Al-Quran dan keutamaan bagi orang yang membaca dan menghafal Al-Quran di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau melanjutkan dari perkara yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'an atau menghafalnya. Dan beliau telah menyebutkan tiga ayat. Kemudian melanjutkan dengan hadis. Qala Allah taala wa fi sahih Muslim dan dalam kitab sahih Muslim di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istus tidak sesungguhnya manusia pertama kali yang akan ya mendapatkan yang akan dihukum pada hari kiamat atasnya seseorang yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'matahu fa'arafaha. Maka dia pun didatangkan dengannya. Yaitu apa-apa yang dilakukan di dunia diperlihatkan kepadanya. Ya. Orang yang pertama kali nanti pada hari kiamat yang ditanya atasnya adalah orang yang mati syahid. Ini yang pertama kali yang akan mendapatkan ya pertanyaan terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. maka didatangkan nikmat itu kepadanya. Maka dia fa'arafau ni'mat ni'mahu wa arfa. Maka dia pun mengenal nikmat tersebut. Ya. Dan mengetahui itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian dia ditanya, "Qala ma fa?" Ya, "Mama amil safiha." Kemudian dikatakan kepadanya, "Apa yang engkau lakukan pada nikmat tersebut?" Ya. Qala qala qataltu bika hatta istus itu. Maka saya pun menggunakan nikmat tersebut berperan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya mati syahid. Kemudian dijawab, ya. Qala kadabta, engkau telah dusta. Walakinnaka qatalta li an yakula jariyun akan tetapi engkau berperang karena sesungguhnya agar engkau dikatakan sebagai seorang pemberani. Fakat kila. Summa umi rabihi. Maka sungguh telah dikatakan. Orang telah mengenalmu sebagai pemberani. Ya, betul-betul diberikan. Apa, apa yang dia inginkan di dunia maka dia pun mendapatkannya sebagaimana ayat yang kita telah sebutkan kemarin. Ya, betul-betul dia dikenal sebagai seorang pemberani. Dan sejarah menceritakan dia seorang pemberani. Maka sungguh telah dikatakan kepadanya. Sungguh betul-betul dia telah dikenal sebagai seorang pemberani. Tumma umirobihi. Kemudian dia diperintah dengannya. Ya. Fasuhibat. Fasuhibat. Fasuh. Fasuhibat. Ala wajahi hatta ulkiya. Hatta ulkiya finna. Kemudian diseret atas wajahnya. Ya sampai dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan kita mengetahui bahwasanya mati syahid amalan yang paling utama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian mati di medan perang ini amalan yang sangat agung dan tinggi kedudukannya akan tetapi ketiga tujuan dan niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala tapi dia menginginkan supaya dia dikenal sebagai pejuang sebagai pemberani, ya, sebagai apa namanya pro yang menegakkan kemerdekaan, ha? Pro, proklamator kemerdekaan, ha? maka naudzubillah. Semoga kita senantiasa memperbaiki niat kita. Ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ibadah yang sangat agung dan disyariatkan. Tapi ketiga niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah orang yang pertama nanti pada hari kiamat yang dihadapkan seluruh manusia. Ya, kemudian kita ditanya. Ya. Kemudian tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Dan orang yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diseret wajahnya dan dimasukkan ke dalam hati neraka. Naudzubillah. Wa rajul wa rajulun ta'allamu ilma wa allamahu wa qara Quran dan orang kedua ia mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran. Fa'utiya bihi. Fa'arafahu ni'amahu wa'arafaha. Maka dia pun didatangkan. Dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Ya. Maka dia pun mengetahui, mengenal nikmat tersebut dan mengetahuinya. Ya. Kemudian dia dikatakan kepadanya, Fama amil sahtiha apa yang engkau amalkan. Apa yang kau lakukan pada nikmat ini. Ya. Ketika engkau diberikan kepandaian. Membaca Al-Quran. Ya, diberikan ilmu dan engkau mengajarkannya. Kala ta'allamtu ilman wa 'allamtuhu wa qara'tu fika Qur'an saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya dan saya membaca Al-Quran untukmu. Ya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sadabta. Kemudian dikatakan kepadanya, engkau telah berdusta. Walakinnaka ta'allam. Ta'allamta ilman kala alim. Wa qaratta Quran liyuqala wa qari. Akan tetapi engkau Mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu supaya engkau dikatakan sebagai alim. Jangan kau membaca Al-Quran atau engkau menghafal Al-Quran supaya engkau dikatakan sebagai korek, sebagai asik. Fakat kira dan sungguh telah di, dikatakan, sungguh telah engkau dapatkan gelar tersebut. Ya, di dunia engkau digelari alim, ulama besar. Iya, pembaca Quran, kori, suaranya bagus, dan yang semisalnya. Suma almirobihi, kemudian diperintahkan dengannya. Wasuhiba ala wajahi, hatta urkiya minat, hatta urkiya binar. Kemudian diseret di atas wajahnya sampai dia dilempar ke dalam neraka. Ini ganjaran bagi orang yang tidak ikhlas. Karena Allah ketika dia menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Mati syahid. Ya. Dan menuntut ilmu ini ibadah yang sangat agung. Tapi ketika dilakukan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan menyeret kita ke dalam api neraka. Alhamdulillah. Ya dan billah min alat su. Kata beliau. Allah ta'ala ya berlindung kepada Allah dari keadaan yang buruk ini. Sehingga dari sini ya banyaknya amalan kebaikan yang kita lakukan tidak menjamin kita masuk surga. Tapi yang menjamin kita adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan amalan tersebut. Dan yang kedua, apa yang kita lakukan disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka inilah yang menyelamatkan kita dari api neraka. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Ba'dama awrada hadzal hadis," setelah diriwayatkan hadis sini Beliau mengatakan, ya, telah disebutkan hadis sini Beliau mengatakan, wa samitu Syekhul Islam yaqul dan saya mendengar ya Syekhul Islam itu guru beliau Ibnu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dari sini juga ya ketika kita menukilkan ucapan dari guru kita dari ustaz kita maka kita menyebutkan namanya ya dan ini ada Sebagaimana di sini Ibnu Qayyim rahimallahu taala yang menukil dari gurunya, saya mendengar guru saya itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang perlu dia mengatakan ya sama anna khairun nasi al-anbiya fasarrun nasi man tasabbahu fihi min al kadhib min al-kadabin Beliau Syekhul Islam mengatakan sebagaimana yang diketahui bahwasanya manusia yang paling baik adalah para nabi. Dan manusia ya yang paling jelek adalah orang yang menyerupai para nabi dalam keadaan mereka dusta. Mengerti ini? Maksudnya? Ya. Mengaku-ngaku kami pengikut Nabi SAW. Tapi mereka dusta. Apa yang dusta? Amalannya tidak ada sama sekali. Ya. Yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini dusta. Ya. Ia tahlilan. Ya. Bukan dari ajaran Nabi SAW. Ia maulikan. Bukan dari ajaran Nabi SAW. Dia menyerupai Nabi SAW. ber, Ya. Mengaku pengikut Nabi SAW. Akan tetapi mereka dusta. Ini adalah manusia yang paling jelek. Ya. annau minhum walisa minhum. Dia mengaku bahwasanya kami ini pengikut para nabi. Ya, kami dari mereka. Akan tetapi, ya, mereka bukan dari para nabi tersebut. Wa khairun nasi ba'dahu al-ulama wa syuhada wasiddiqun wa mukhlisun. Dan sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah para ulama. Ya, para suhada, dan orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang ikhlas. Ini ya yang disebutkan oleh Syekhul Islam, manusia yang paling baik setelah para nabi adalah para ulama, para suhada Iya. Orang-orang yang jujur dan orang-orang yang ikhlas. Mereka adalah orang yang paling baik Setelah para Nabi. Sehingga wajib kita menghormati mereka. Terutama mereka para ulama pewaris para nabi. Ya. Jangan sebagian kita agungkan berlebihan, tapi sebagian kita rendahkan. Tapi yang sunnah mereka pertengahan. tidak gulu terhadap kesalahan ulama dan juga tidak tafrid. Ya. Dan juga tidak gulu dalam mengeluhkan ulama dan juga tidak gulu dalam menjatuhkan ulama. Ya. Dan juga tidak menjadikan semua ucapan ulama itu benar dan juga tidak boleh membenarkan ya ijtihad ulama. jika ijtihad tersebut salah menyelisih dalil atau tidak didasari dengan bukti. Ya. Kita menghormati mereka sesuai dengan syariat yang diajarkan kepada kita. Ini Quran yang benar. Ya. Karena mereka adalah manusia yang paling baik setelah para nabi dan rasul. Wasyarun nasi man tasaffau bihim. Ya. Wa yuwahamu annau minhu walaysa minhu. Dan manusia yang paling jelek yang mereka menyerupai mereka. Ya. Yang menyerupai mereka ya dan meng menghayalkan ya ya atau membanyakan oh saya pengikut ya ya atau mengaku mengklaim dirinya sebagai pengikut para salafus soleh. Sebagai pengikut salafi sampai mengatakan kami adalah salafi sejati. Ya, mengklaim dirinya yang paling sejati. Dalam keadaan ya bahwasanya bahwasanya mereka ini dari para pengikut salafus soleh, pengikut para nabi. walaupun seminggu, dan mereka bukan dari ya bukan dari pengikutnya. Kenapa? Karena cuma sekedar ucapan saja, sekedar uh, simbol saja, ya. Dibilangkan namanya, ya Al Hasari, Salafi, ya, atau mahatnya, ya mahat Salafi atau yang semisalnya. Tapi prinsip akidahnya akidah khawarij, ad-dadiyah, mu'tazilah, ya Bagaimana mungkin mereka bisa dikatakan sebagai orang-orang yang menyerupai para nabi dan para salafus saleh? Benar apa? Ya sebuah sahir. Ya, ya ma'ruf. Ya. Kullu yattayin waslan bilaila. laila la tukiru lahum bidaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Laila ini wanita cantik di zaman dahulu setiap pemuda mengaku saya kekasihnya Laila. Ya. Tapi Laila sendiri tidak mengakui mereka. Demikian setiap orang mengaku adalah salafi. Bahkan mengatakan saya adalah salafi sejati. Tapi salafi berlepas diri dari ya prinsip mereka. Apa yang mereka ajarkan bukan prinsip salafi. Ya. Seperti mencela para ulama tidak mentaati ulama ya dalam perkara yang ma'ruf dan tidak mentaati pemerintah dalam perkara yang ma'ruf apalagi sasar seperti ini ya semua ulama kedokteran dan pemerintah kaum muslimin terutama di Indonesia sudah sepakat ya untuk kita jaga jarak tidak berkumpul ya untuk sementara kita tidak salat berjamaah di masjid. Jumat, tarawih, salat jamaah lima waktu. Ya, ta'lim. Untuk sementara kita di rumah. Ya, untuk mencegah penyebaran virus corona dan mencegah ya jiwa dan nyawa manusia. Ini semua kemaslahatan kembali kepada manusia sendiri. Tapi orang-orang yang mengaku sebagai salafi sejati, mereka tidak mengindahkan perkara ini. Ya. Sehingga orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi SAW, pengikut salafus soleh, dalam keadaan mereka berdusta. Ya. Mereka adalah manusia yang paling jelek, manusia yang paling berbahaya. Ya. Karena mereka menipu manusia. Sehingga wajib bagi kita untuk betul-betul ikhlas mengikuti manhaj salaf. Ya, bukan sekedar pengakuan saja. Jujur kita. Ya. Untuk kita mengikuti manhaj ini. Sehingga ya pentingnya kita ikhlas dari semua amalan kita atau pengakuan kita juga harus betul-betul sesuai dengan prinsip. Ya. Sehingga pentingnya perkara ini untuk kita ulang-ulangi terus. Ya, agar senantiasa kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan tersebut. Kemudian yang kedua, yang seharusnya kita memperhatikannya ketika ingin menghafal Al-Quran atau membacanya. Kemudian yang kedua, yang bagi liman arada hafal Al-Quran ayyukarrarahu wa yata'ah wa yata'ah adahu hatta yatamakkana min isrihi. Hendaklah bagi orang yang menginginkan menghafal Al-Quran untuk mengulang-ulanginya. Ya, dan menjaganya. Dijaga itu setelah dia hafal. Jangan ditinggal main. Ya. Tanpa dimoroh, dimoroh jahat sampai diulangi, dibaca kembali. Sampai betul-betul apa itu kuat. Wallahu ta'ala in alima min abdi sikut yassarallahu tariqul isli. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jika mengetahui dari seorang hamba kejujuran. Ya. Jika Allah mengetahui hamba ini jujur. Menghafal, mempelajari Al-Quran. Ya, Tentunya orang yang jujur ini orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui seorang apa ini jujur, ya artinya menghafal Quran betul-betul dia lakukan karena Allah. ini maka kebodohan darinya dan membela agama Islam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan untuk menghafal Al-Qur'an. Dimudahkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad al Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Ya. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dibaca, dipelajari, dihafal. Ya. Mudah sekali Al-Qur'an itu. Tapi kenapa kalian tidak mau mengambil pelajaran? Hah? Tidak mau mengambil ibrah ini. Begitu mudahnya Al-Quran. Subhanallah, anak kecil saja dan dia idiot, ya itu bisa mengatakan Al-Quran. Ada yang buta, ada yang tuli, tapi tuli, tapi dia bisa membaca. Buta tapi dia bisa mendengar. Tapi subhanallah, hafal 30 juz. Ya, ini mukjizat Al-Quran. Anak kecil, ya bisa menghafal Al-Quran. Subhanallah. Bagaimana? Ya normal. Ya. Bagaimana ya normal? Tentunya dia lebih mampu lagi untuk menghafal Al-Quran. Ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena Al-Quran itu sangat mudah. Ya. Yaitu ini uh, yang kedua, hendaklah dia mengulang-ulangi dan menjaga Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, salisan, man kana ma'u syai'un al Quran qad afadahu falyata'ahadahu. Ya. Dan siapa yang telah menghafal Al-Quran, ya telah ada sesuatu dari Al-Quran, sungguh dia telah menghafalnya, maka hendaklah dia menjaganya Bagaimana cara menjaganya? Ittaqarrari wa muroja'ati. Ya, dengan cara mengulang-ulanginya dan di murah, murojah kembali bacaan itu. Ya, diulang-ulangi. Ya, dan dipelajari kembali. Jangan ditinggal main, main. Ya, sudah dihafal, sudah. Sudah tauhid, tutup buku tahu. Ya. Sudah di pandai sama. Baca tahu nih mengaji tamak tau ni aku pun tahu ni pandai tamak. Disuruh nanti membaca kembali, eh sudah lupa nih. Ya. Maka sudah sampai tamak, selesai nih. Ya. Dia sudah jatuh dalam bid'ah, Al-Quran lupa lagi dia baca. Ya. Ini betul-betul Ya, artinya apa? Dia tidak pernah lagi membacanya, mengulanginya, merojak kembali hatta la yudhi'a minhum sampai engkau tidak menyanyiakan ya sampai engkau tidak lalai melupakannya wal yastahina ala dalika bis maka hendaklah engkau ya ya perhatikan ini hendaklah engkau meminta tolong ya atas itu dengan salat ya apa itu anda kalau engkau membantu merojaha, menguatkan apalanmu, ya, mengulangi itu dengan cara baca ketika sholat. Ya, dibaca itu ketika sholat. Ya, bangun sholat malam, dimeroja itu apalannya. Ya, di siang hari juga, sholat doa, dibaca, dibantu dengan sholat. Ya, di sholat-sholat wajib, ini semua cara untuk apalan itu ya betul-betul tertanam di dalam dada. Wa inna man qoma ihtihi min al-Qur'an lam yansa. Maka semuanya orang yang ya dia berdiri dengan isi bagian bagiannya di dalam dari Al-Qur'an, maka dia tidak akan lupa. Ya. Dia baca ya satu lembar, dua lembar, dia merojah, mengulangi kembali. Maka dia tidak akan lupa. Wa'an Ibnu Umar. Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Kalau Rasulullah SAW. Innama masalu sa'ibil Qur'an kamasalil ibil. Ya. Mu, ya. Mu'akkalah. In ahada alaiha amsa amsakaha wa in at-talaqa dahabat Muttafaqun alaih. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya permisalan penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, seperti apa seperti onta yang uh, terikat ya yang digembala jika engkau mengikatnya, ya, maka dia akan dia tidak akan hilang. Ya. Tapi jika engkau melepaskannya, maka dia akan pergi, dia akan hilang. Seperti ini. Jadi orang kalau dibiarkan, dia akan pergi. Ya. Menghilang. Tapi kalau dia diikat, dikandangkan, ya, maka dia akan tetap. ya, Dia akan beranak, dia akan berkembang dia, susunya bisa diambil, kencingnya bisa di, dikumpulkan, jadikan obat, ya. Bermanfaat. Ya, seperti ini orang menghafal Quran. Ketika dia meroja, mengulang-ulanginya, ya dia baca ketika sholat, ya, maka hafalan itu akan tersimpan dalam dadanya. Hadis mutafakun alaih. Wazada muslim di riwayat tidak Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, "Wa idza qama sahibul Qur'an yaqra'u bil laili wan nahar yaqra'u wa idza lam yakum fihi nasiyah nasiyahu." Dan orang yang berdiri eh penghafal Al-Qur'an ketika dia berdiri ya waktu Dia berdiri sholat. Kemudian dia membaca di malam dan di siang hari. Zakarahu mengingatnya. Dia baca dalam sholatnya. Dia meroja. Ya di siang atau di malam hari. Orang yang telah menghafal Al-Quran. Tapi kalau dia tidak membacanya, dia tidak merasa, ya menegakkannya dalam sholatnya, dia tidak ulang-ulangi moroja maka dia akan lupa. Ya, dia akan lupa. Ya, sabar walaupun tersentak-sentak, sabar. Ya, karena kalian akan mendapatkan pahala. Kalian lakukan ini untuk mendapatkan pahala. Ya, maka ini yang harus kita perhatikan. Jadi sudah tiga perkara yang perlu kita perhatikan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menjaganya ya, jangan sampai hilang. Kemudian yang ketiga, ya, dimeroja terus perkara tersebut. Kemudian yang keempat, Robian, dan mungkin ini yang terakhir dulu kita bacakan pada pertemuan kita ini. Tapi ini panjang, kita baca sedikit Kata beliau Rasulullah Ta'ala yang Rabiat yang keempat. Mimma ya'inu ala izzil Quran. Ya, rasaki Dari apa-apa yang membantu atas menghafal Al-Quran. Membantu kita menghafal Al-Quran. Ya. rasaku Mempelajarinya. Dipelajari itu apa yang kita sudah ya baca tafsirnya ya apa maknanya apa kandungannya kemudian amalkan isinya waqad kana jibril alaihissalam yudarisu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quran fi kulli sanati marrah dan sungguh dahulu Jibril alaihissalam ya mengajarkan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW pada setiap tahun sekali. Ya, illa amun qabdi illa amun qabdu Quran kecuali ke tahun beliau meninggal ya maka sungguh Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran itu sebanyak dua kali di bulan Ramadan dan telah lewat ya penyebutan ini. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل مدارسة القرآن dan Nabi SAW menyebutkan keutamaan mempelajari Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ اسْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُمْ بَيْنَهُمْ إلا ننزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وكفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده الحديث ya Nabi SAW mengatakan siapa yang ya tidak satu kaum berkumpul di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid. Jadi asalnya belajar agama itu di masjid kecuali ada udur. Ya, seperti kadang sekarang. Mereka membaca Al-Quran. Dan mereka mempelajarinya di antara mereka. Ini syahidnya. Mereka mempelajari Al-Quran. Ya, di antara mereka kecuali turun kepada mereka ketenangan dan mereka diliputi rahmat dan para mereka menaungi mereka dan mereka senantiasa disebut ya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Disebut-sebut si pulan, si pulan, si pulan. Orang-orang yang belajar. Ini keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ya, dengan cara online. Di rumah masing-masing. Ya. Yang awalnya kita belajar di pondok, di masjid. Ya, tapi karena adanya wabah seperti ini, kita lakukan kajian online Ya, ini semua cara untuk menjaga Al-Quran, menjaga palak Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Ya, kita pelajarinya. Nah, Alhamdulillah, ya, disesuaikan dengan zaman kita, teknologi yang ada, komunikasi seperti ini, ya, dengan adanya musibah seperti ini, ya, uh, menyebarnya wabah COVID-19, maka kajian kita di di rumah, ya dengan kajian online atau dengan cara penelponan langsung. Alhamdulillah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini ya bernilai eh, pahala dan mendapatkan eh, keutamaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ya dan semoga kita senantiasa menjaga Al-Quran kepada diri diri kita dengan menghormati dan memuliakannya.